لله رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن Alhamdulillah puji syukur milik Allah pada siang ini kita dipertemukan semoga Allah meridai pertemuan kita Bapak Ibu yang Allah muliakan suatu saat ada seseorang datang kepada Nabi kelihatannya dia dari daerah perkampungan. Ini kelihatan dari penampilannya yang sangat sederhana. Dia menemui Rasul, kemudian dia bertanya begini, Ya Rasulullah, akoribun Rabbuna amba'idun. Ya Rasul, saya ingin bertanya, Tuhan saya itu dekat ataukah jauh? Kalau Tuhan saya dekat, fanunajihi maka saya akan minta dengan suara pelan suara lembut tapi kalau Tuhan saya jauh fanunadihi maka saya akan mem memanggil atau berdoa dengan suara yang keras hadirin kalau kita cermati ini pertanyaan sangat lugu sederhana dan ya dia bertanya karena ingin aksi yang benar gitu ingin perbuatannya itu benar dan ternyata pertanyaannya kalau kita lihat seperti sederhana. Ya Rasulullah, Tuhan saya itu dekat apa jauh? Kalau dekat saya akan berdoa dengan suara pelan, tapi kalau jauh saya akan berdoa dengan suara yang keras. Saya bilang ini orang dari daerah berfikirnya lugu. Kalau jauh ya manggil yang keras. Kalau dekat ya pelan-pelan. Hadirin, mendengar pertanyaan tadi ternyata Rasulullah tidak bisa menjawab Rasulullah diam. Nah, karena Rasulullah diam, artinya di sini Rasulullah menunggu wahyu. Kemudian Allah menurunkan wahyunya. Surat Al-Baqarah ayat 186. Jadi ketahuilah Nabi tidak bisa menjawab pertanyaan itu sebelum Allah menurunkan wahyu kepadanya. Nabi menerima wahyu yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrojim. rajim wa ya idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun bila hambaku bertanya tentang aku coba hadirin lihat jadi asal turunnya ayat ini kan ada sahabat yang nanya Tuhan saya itu dekat apa jauh Allah menyebutkan wa idza sa'alaka ibadi kalau hambaku bertanya tentang aku fa'inni inni katakan aku itu dekat sebenarnya dengan jawaban segitu sudah cukup ayat segitu sudah cukup menjawab pertanyaan orang itu tapi Allah kemudian memberikan penjelasan lebih jauh Kan orang itu mengatakan kalau Tuhan saya dekat, saya akan minta dengan suara pelan. Kalau Tuhan saya jauh, saya akan minta dengan suara keras. Allah menyebutkan fa'inni qorib. Kalau hambaku bertanya tentang aku, jawab, aku itu dekat. Berarti kata para ahli tafsir merujuk ke ayat ini menggambarkan bahwa kalau berdoa yang bagus itu bukan yang keras tapi yang lembut karena Allah itu dekat kita tidak berdoa kepada yang tuli tapi kita berdoa kepada yang maha mendengar pernah dalam perang uh, Uhud dalam perang Badar ada orang yang berdoa berteriak-teriak Nabi marah kata Nabi kamu berdoa bukan kepada yang tuli, kamu berdoa itu kepada yang maha mendengar. Maka turun juga dengan kasus ini ayat yang mengatakan di surat Al-A'raf, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan." Berdoalah kamu dengan suara yang lembut. Nah, oke okay, kita lanjut. Ayat ini menggambarkan bahwa ternyata doa yang paling bagus itu menurut firman Allah saudara-saudara bukan menurut aam Amiruddin menurut firman Allah fa inni Allah itu dekat uji budak da'i aku akan mengabulkan doanya orang-orang yang meminta kepadaku Ibadah ini kalau dia minta ini juga merupakan statement dari Allah bahwa semua doa pasti dikabulkan uji budak da'i aku pasti akan mengabulkan doanya orang yang meminta kepadaku taji buli wal yu'minu bil'allahum yarsyudun. Syaratnya mereka selalu melaksanakan panggilanku dan mereka mengimaniku. Semoga dengan doa yang mereka panjatkan mereka mendapatkan petunjuk jalan yang terbaik. Hadirin yang Allah muliakan, kalau kita lihat sekilas ayat ini jelas berbicara tentang doa. Dan ayat ini memberikan suatu arahan satu doa yang paling bagus itu tidak keras-keras. Makanya para ulama mengatakan kalau saya misalnya lagi ceramah nih, saya bicara pada volume 7 sekarang. Maka kalau saya tutup dengan doa, volume suara saya harus turun. Saya lagi ceramah pada volume 7 Lalu nanti saya bilang Bapak Ibu demikian yang bisa saya sampaikan Kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Jadi turun suaranya. Jangan sampai ketika ceramah pelan. Saudara-saudara, hari ini marilah kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Nah, cocok. Jadi bikin kaget ya, tapi cukup membangunkan yang sedang bobo itu. Jadi yang sedang bobo terbangunkan lalu bubaran gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lagi ceramah berdoa itu volume suara kita berdoa itu harus lebih rendah dari volume ceramah kita gitu. Itu yang di disimpulkan oleh para ahli. Kemudian para ahli juga menyimpulkan dari ayat ini bahwa Allah akan senantiasa mengabulkan doa kita. Tapi mari kita lihat fakta di lapangan. Kita rajin berdoa. Saya tidak meragukan kalau Bapak Ibu rajin berdoa. Ini kelihatanlah dari bibirnya, matanya itu rajin-rajin berdoa. Kelihatan. Bibirnya selalu basah karena rajin berdoa, berdoa. Tapi mari kita jujur pada diri kita. Kalau kita mengajukan 10 proposal kepada Allah, berapa proposal yang dikabulkan? Ya dari 10, 2, eh, bahkan ada yang enggak. Pertanyaannya, Allah kan memberikan jaminan setiap doa kita dikabulkan, tapi kenapa kalau kita berdoa, kadang-kadang doa itu kok ada yang tidak terkabulkan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hal yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri karena kan Allah tidak mungkin menyalahi janji innallaha la Allah itu tidak akan menyalahi janjinya mungkin doa kita tidak dikabulkan itu satu mungkin mungkin salah prosedur tidak prosedural mungkin mungkin Anda bertanya emang doa ada prosedurnya ada Pak prosedurnya itu suka disebut dengan adab berdoa sopan santun berdoa. Mungkin kita suka melupakan poin itu. Ada berdoa, prosedur berdoa. Satu, firman Allah. Ini langsung dari firman Allah. Satu, walillahil asmaul husna fada'u biha. Allah itu memiliki asmaul husna, maka awali doamu dengan asmaul husna. Nah ini suka kelewat. Itu baru satu, masih ada tujuh lagi. Nah, baru, baru satu aja udah kelewat, masih ada tujuh lagi. Satu, Allah berfirman, walillahi asmaul husna. Allah itu punya asmaul husna, Fadu'u biha. Kalau berdoa itu awali dengan asmaul husna. Jadi Bapak Ibu tidak prosedural kalau kita habis sholat assalamualaikum assalamualaikum wirid wirid udah gitu tuh langsung robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah robbana la tuzigh itu kurang prosedural prosedur pertama adalah harusnya kita sebut asmaul husna ya rahman ya rahim Ya Aziz, Ya Hakim, Ya Ghani, Ya Ghafurur Rahim. Pokoknya kan di Quran di sini suka ada tuh ditulis 99 Asmaul Husna. Bapak Ibu tidak semuanya harus baca, pilih aja yang kira-kira hafal. Syukur-syukur Asmaul Husna yang kita sebut itu ada korelasi dengan apa yang kita minta. Misalnya gini, saya mau minta ilmu. Saya mau minta ilmu kita sebut asmaul husna yang berkaitan dengan ilmu ya alim wahai yang maha tahu ya hakim wahai yang maha bijaksana Ya Allah beri saya ilmu yang manfaat Ilmu yang membuat saya dekat dengan engkau Ilmu yang bisa menjadi kebahagiaan saya dunia dan akhirat Jadi kita awal dengan ya alim, ya hakim Kalau kita minta rizki Ya rezak, ya ghani Wahai yang pemberi rizki Wahai yang maha kaya Wahai yang maha dermawan Gitu bagusnya saya pernah ceramah masalah itu lalu ada yang bertanya Pak katanya kalau minta rezeki ya rezak kalau minta hidayah eh, ya hadi kalau minta ampun ya ghafur rahim kalau minta ilmu ya alim saya ini berdoa minta jodoh apa asmaul husnanya ada yang nanya ke saya karena katanya di Quran kan tidak ada ya jodoh yang belum menikah nih, kalau anda minta jodoh atau untuk putra putrinya minta jodoh asmaul husnanya apa? Ketahuilah jodoh itu rizki. Makanya ya Reza. Oleh sebab itu Pak, sebutut apapun istri Bapak sekarang ini. <laughs> Jadi eh, sebutut apapun istri bapak itu adalah rezeki bapak. Jangan diledek. Istriku yang sekarang udah ngajelas jelas tuh bentuknya, gak boleh. Ya, itu istri bapak kok rezeki bapak. Ya, ibu sebutut bututnya suami ibu, ya itu adalah rezeki ibu. Makanya tidak boleh loh kita kalau keundangan ya misalnya eh, ibu komentar sama suami, pah pah diundangan tuh, pah pah sayang ya sayang kenapa itu itu pengantin wanitanya cantik banget ya Allah itu laki-lakinya bututnya ma'azubillah ini nggak cocoknya sayang katanya eh nggak boleh ngomong gitu itu sudah rizkinya itu sudah rizkinya Pak Bu makanya jodoh itu rizki jodoh itu ada orang yang penampilannya oke okay. mirip Sophia Lacuba atau mirip Biasa Sastrowardoyo ya tapi susah sekali mencari jodohnya ada yang biasa-biasa itu yang lamar tuh antri gitu. biasa-biasa tampilannya tapi ya Allah yang mau entah tujuh entah delapan ada yang penampilannya oke okay. itu ya orang tersebut mau melamar dia gitu loh Saudara-saudara sekalian, itulah jodoh itu rizki. Makanya bagi teman-teman yang belum menikah, kalau Anda minta rizki, jangan menyebut ya jodoh, karena jodoh itu bukan asmaul husna, tetapi ya rezak, ya karim, wahai yang maha dermawan, gitu. Oke, jadi intinya saudara-saudara sekalian, jangan lupa Allah berfirman, walillahil asmaul husna. Kalau kita berdoa, awali dengan asmaul husna. Dan tolong camkan, tidak ada satupun dalil yang sohi yang menyebutkan Asmaul Husna itu ditentukan jumlahnya. Misalnya gini, kalau mau minta rizki, sebut ya Rozak 4440 kali. Ya, itu pengaruh dari TV media itu. Kalau kita minta ilmu, sebut ya alim 999 kali. Ya. Sehingga apa? Ketika minta rizki, ya rezak, ya rezak, ya rezak, ya rezak, ya rezak. Pas dilihat baru 400. Ya rezak, ya rezak, ya rezak, ya rezak. 520. Ya rezak, ya Jadi intinya menjadi kurang penghayatan. Lebih banyak ke target. Kan sambil ini ah, bawa ini ke alat penghitung. Ya rezeki rezeki rezeki baru 400 masih 3500 ya rezeki rezeki rezeki masih rezeki rezeki nah ini hilang nih hilang apanya substansinya hilang ya substansinya menjadi hilang saya baca tesis bu pak jadi kalau saya ceramah saya ingin yang ilmiah ilmiah saya baca tesis di Universitas Madinah itu ada teman kita yang ngambil penelitian di bidang hadis itu tesis seluruh hadis yang mengatakan target-target itu doif bahkan maudhu ini tesis di Universitas Madinah ya dengar bukan di IAIN di Universitas Madinah ya. tesis di Universitas Madinah kan kalau misalnya anda ambil jurusan hadis itu kan tesisnya meneliti hadis tentang apa gitu loh bisa itu itu teman saya dia ambil uh, bidang hadis di Universitas Madinah penelitiannya hadis-hadis yang berbicara tentang kan di masyarakat kita banyak tuh berkembang misalnya kalau ingin sehat ya sebut asmaul husna sekian terus disimpan air terus diminum airnya itu asal tahu saja seluruh hadisnya doa dan ternyata kalau kita mau jujur, lihat Al-Quran, Quran sama sekali tidak membatasi berapa-berapanya. Quran hanya mengatakan, walillahil asma'ul husna, Allah itu punya asma'ul husna. Fadriha, please silahkan berdoa dengan asma'ul husna. Berapa kali? Lihat di surat Al-A'raf, tidak disebutkan berapa kali, berapa kalinya. Kenapa kita berani-beraninya menentukan sekian kali, sekian kali? Otoritas Allah silahkan. Allah saja tidak mempersulit kok kita mempersulit. Sudah. Jadi berapa kali? Berapa kali saja. Semantapnya. Saya misalnya misal, Ya rezak Ya rezak Ya rezak. Saya nggak perlu menghitung kok. Ya rezak Ya rezak Ya rezak. Udah mantap, doa. Gitu. Setelah saya minta rezeki, saya minta ilmu. Ya Alim, Ya Hakim, Ya Alim, Ya Hakim. Berdoa. Gitu. Simpel saudara-saudara. Anda tidak perlu bawa alat itu untuk menghitung. Berabel sekali. Kan gitu. Pas lihat itu ternyata alatnya error lagi ya Allah udah 2000 error nih langsung akhirnya putus asa sialan deh nggak akan doa lagi gitu. jadi hadisnya saudara-saudara sekalian tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang suka menarget-nargetkan saya sudah baca tesis tentang hal itu ternyata tidak ada satupun yang sohi kembali saja kepada Al-Quran Al-Quran tidak membatasi jumlahnya itu yang pertama kalau berdoa akhlak berdoa awali dengan asmaul husna dua kalau berdoa itu kita awali dengan kalimat tauhid. Suatu saat nanti akan saya jelaskan apa itu kalimat tauhid. Suatu saat Nabi masuk ke masjid. Tiba-tiba Nabi mendengar seorang sahabat yang berdoa begini. Allahumma inni as'aluka bi anni ashadu bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus somadul ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad ya rahman ya rahim ya aziz ya ghafur rahim terus dia berdoa lagi dengar Kata Nabi, seluruh doa orang ini oleh Allah dikabulkan karena dia mengawali doa selain dengan Asmaul Husna juga dengan kalimah tauhid. Apa itu kalimah tauhid? Kalimah tauhid itu semacam suatu statement dari diri kita tentang pengak statement dari diri kita pengakuan akan keagungan, kebesaran, kekuasaan dan keesaan Allah. Allahumma inni ashadu kalau bapak ibu hafal lebih bagus kalau tidak hafal nggak apa-apa nanti bahasa Indonesia saja ya Allah aku bersaksi ya Allah aku meminta kepadamu dengan bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali engkau engkaulah tempat bergantung engkaulah tempat meminta tidak ada sekutu bagimu kau tidak dilahirkan dan kau tidak melahirkan dan tidak ada yang setarap dengan engkau jadi kita tuh muji Pak Bu itu namanya kalimat tauhid Nah ini mungkin kesalahan yang kedua Kita ini satu tidak pernah pakai asmaul husna Dua tidak pernah memuji dulu Langsung minta Nah ini Dua tuh sudah salah Itu baru dua Masih ada lima lagi Jadi dua itu Asmaul asari apa? Kalimat tauhid Mungkin bapak ibu bertanya, aduh ah makulah hafal, udah pakai bahasa Indonesia. Jadi seperti yang terkandung dalam kulmu itu Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan bersaksi, tiada Tuhan kecuali engkau. Engkaulah yang satu, engkaulah tempat bergantung, engkaulah tempat aku meminta. Hanya kepadamu aku ibadah, hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Tidak ada yang setara dengan engkau. Itu kan kalimat tauhid yang begitu-begitu, kan? Silahkan redaksinya susun sendiri, tidak harus persis seperti yang saya katakan. Tapi intinya adalah meyakini Allah satu, kita hanya meminta kepadanya, kita hanya bergantung kepadanya gitu itu yang kedua yang ketiga ya kalau berdoa itu harus dilakukan dengan penuh optimisme jadi kalau kita berdoa lalu kita pesimis itu indikator memang kita tidak akan dikabul saya udah berdoa kata anda tuh gimana udah berdoa udah dikabul nggak nggak eh, kayaknya mah enggak ini feeling aku yang mengatakan nggak Orang yang berdoa saja dia mengatakan tidak dikabulkan, Allah akan mengabulkan. Ya. Nabi bersabda, Allah berfirman dalam hadis kursi, Ana inda abdi, sesungguhnya aku tergantung persangkaan hambaku. Jadi kalau kita yakin, kita berprasangka baik bahwa doa kita dikabulkan, Allah akan mengabulkan. Tapi kalau kitanya tidak yakin, Allah pun tidak akan mengabulkan. Makanya Pak Bu, maaf kalau saya rada kasar, sebejat apapun diri kita, kalau berdoa itu harus optimis. Dengar baik-baik ini, saya khawatir Bapak Ibu rada agak ngantuk terus salah dengar. Gini, kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah iblis. Tapi ada satu babak kehidupan iblis yang harus kita contoh dengar baik-baik tuh langsung pas bangun tuh oh kita harus ngikutin iblis gitu. Jadi awas dengar baik-baik ya ini saya rada khawatir juga ya bagi teman-teman yang rada-rada antara ingat dan tidak ya. Karena mungkin tadi malam kebanyakan tahajud itu. Gini, dengar baik-baik. Kita tidak boleh mengikuti perilaku iblis, tapi ada satu babak kehidupan iblis yang harus kita ikuti. Kapan? Ketika dia diusir dari surga Ketika Adam diusir dari surga apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ya Allah, aku berbuat salah. Aku mohon ampun. Itu Adam begitu diusir. Iblis begitu diusir, apa dia bilang? Fabima aghwaytani aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, saya ini kepalang tangguh. Jadi kalau kita berbuat dosa terus merasa kepalang tangguh, itu dia iblis jadi kepalang basah gitu ya ya kepalang basah itu iblis lalu si iblis bilang gini La dan nalahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Ini ayat berikutnya Robi anzirni ila Ya. Hadirin, iblis itu mengatakan Tuhan saya ini kepala tanggung. Beri aku kesempatan umur yang panjang agar aku menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Agar aku ada teman nanti di neraka. Karena si iblis ini optimis akan doanya apa? Lihat tabu di surat Al-A'raf belasan lah dari 11 sampai 12 eh 11 sampai 19 itu lihat tapi kalau nggak ada cari dari alif lam sampai dengan anas itu yakin ada ya, yakin itu ada tapi saya sudah bantu itu di al araf saya yakin betul itu di al araf ya belasan pokoknya ayat belasan iblis itu kan minta kepada Allah beri aku umur yang panjang untuk apa untuk menjerumuskan manusia karena si iblis begitu yakin akan doanya apa firman Allah Inna minal munzirin aku kabulkan permintaanmu Nah, kita kan nggak kayak iblis-iblis banget kan? Agak dekat lah dikit kali-kali. Jadi maksud saya, kenapa kita harus pesimis? Kenapa kita harus pesimis? Iblis saja yang begitu durhaka, dia optimis, dikabulkan doanya oleh Allah. Kan iblis tuh umurnya panjang sampai hari kiamat nanti. Makanya jin itu kan umurnya lebih panjang dari kita. Jin itu dan setiap diri kita itu ada jin yang sangat mungkin bapak ibu sudah meninggal jin yang membarangi bapak ibu belum meninggal itu sebabnya dalam kesurupan ada yang suaranya seperti orang yang sudah meninggal itu kan jin ya. dalam Islam itu tidak ada konsep arwah gentayangan itu adanya dalam uka-uka <laughs> ya dalam uka-uka itu ada ruh bergentayangan ya. tapi dalam konsep Islam tabu dalam konsep Islam itu orang meninggal karena bunuh diri, orang meninggal karena normal, orang meninggal karena sakit. Apa firman Allah? Wa min waraihim barzakhun ila yaumil yub'atsun. Roh mereka berada di alam barzah sampai hari dibangkitkan. Jelas di surat Al-Mu'minun, Pak. Kenapa kita harus berpikir roh itu bentayangan? Allah sudah mengatakan dan roh mereka ada di alam barzah sampai hari dibangkitkan. Jadi kalau Anda masih terpengaruh di rumah ada roh nenek moyang itu pengaruh TV itu. jelas itu. Kalau nggak pengaruh gentayangan, pengaruh penampakan. Ya. sementara pengaruh Al-Qur'annya tidak ada. Padahal kalau kita punya konsep tentang eh, tentang konsep Quran, Quran itu di alam baca. Nah, mungkin Anda bertanya, tapi Ang, pembantuku apa kesurupan suaranya persis mertuaku cahayanya segala macam itu persis jadi ada teman saya oh, dulu serumah dengan mertua gitu suka wah gitu kan marah gitu suka eh, itu ya ternyata pembantunya apa kesurupan dan persis suara mertuanya yang sudah meninggal setahun yang lalu dia bilang ah itu gejala apa aku bilang itu jin yang berbarengan dengan almarhum mertua anda ya masuk bisa bisa, itu terjadi. Oleh karena itu kalau ada yang kesurupan jangan ditanya segala macam, dia makin senang. Jadi pingin apa? Ya pingin kelapa muda, siapin kelapa muda. Pingin apa? Dan donat, siapin dan donat. Ini rada modern ini nyata eh, arwahnya. Pingin apa? Ya aku sih pingin cimol, siapin cimol. Apa yang terjadi? Maka kita dikerjain sama jin. Makanya kalau ada yang kesurupan, minta apapun jangan dikasih minta kelapa muda nggak ada gitu lihat aja nggak ada gitu minta kopi habis gitu jangan oh tunggu ya tunggu dan saya udah coba praktekan itu dan akhirnya sembuh karena jinnya apa jinnya kan mengundang perhatian juga dia nih ah nggak mau pada ngikutin keluar aja itu di Unisba pernah ada yang kesulitan lagi ospek anak-anak mahasiswa ya. ternyata manggil BKN di situ membacakan surat ayat kursi pas dibacain ayat kursi kata si yang kesurupannya tuh salah lo mahrujul hurufnya kata yang <laughs> katanya si kesurupannya itu eh, salah katanya mahrujul hurufnya seharusnya ini ini ini gitu kan anak-anak akhirnya manggil saya gitu saya bilang ternyata sudah disiapin segala ada kelapa muda segala macam saya bilang udah buang semuanya kan gitu terus dia minta macam-macam ya kalau gitu minta telur asin nggak ada aku bilang nggak ada akhirnya apa sembuh sendiri karena kan dia juga kalau nggak diperhatiin sama kita gini wah payah ya nggak ada yang merhatiin keluar <laughs> keluar itu nah jadi saudara-saudara sekalian kita balik ke yang tadi jin itu ya umurnya lebih panjang dari kita dan itu bentuk pengabulan Allah kepada iblis karena iblis yakin oleh karena itu kalau berdoa kita harus yakin ya pokoknya kalau kita rada-rada pesimis ingat aja sama iblis eh, iblis aja yakin masa kita enggak gitu ya maksud saya jadi saya menceritakan hal ini supaya kita tidak terlalu putus asa begitu misalnya berdoa ah, rasanya aku nggak dikabul langsung ingat ah, jin saja yakin iblis saja yakin masa aku nggak yakin nah gitu maksud saya jadi ingat perilaku iblis tidak boleh kita ikutin tapi ada satu optimisme yang harus kita ikuti bahwa begitu kita yakin Allah akan mengabulkan aku beserta persangkaan hambaku kepadaku firman Allah dalam hadis kudsi jadi yang ketiga itu yakin yang keempat hadirin Nabi itu kalau berdoa tidak pernah sekali kata Siti Aisyah Nabi kalau meminta paling tidak tiga kali jadi kalau minta tuh jangan sekali yang dimaksud tiga kali misalnya gini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu maksudnya tamat dengan Rabbana Rabbana Rabbana atina atina atina fid dunya fid dunya fid dunya hasanah hasanah hasanah. Bukan gitu. Jadi maksud Nabi kalau minta tiga kali itu langkah atau begini dalam tahajud nih empat rakaat doa empat rakaat doa empat tiga rakaat doa doa yang tadi diulang-ulang boleh nggak masalah jadi Nabi menganjurkan kalau berdoa itu jangan sekali harus diulang-ulang gitu oleh sebab itu kalau ada orang yang berdoa dan diulang-ulang justru memang itu disunahkan oleh Nabi kalau diulang-ulang ya Allah beri aku hidayah ya Allah beri aku hidayah ya Allah beri aku hidayah itu memang Nabi menganjurkan begitu dalam riwayat Imam Muslim itu yang keberapa? yang keempat yang kelima supaya doa kita terkabulkan nah ini jauhi maksiat ya, doa rajin maksiat tekun ini susah <laughs> kalau bermaksiat itu tekun sekali khusyuk lagi oh, kalau berdoa juga khusyuk dia jadi antara doa dan maksiat itu sama khusyuknya ini jadi penghalang hadirin pernah satu saat ada orang yang berdoa Kata Nabi, kamu berdoa sudah bagus. Tapi sayang kata Nabi, matamu haram, wa masyurubu haram, wa gudhiyabil haram. Sayang sekali kata Nabi, kamu tuh berdoa bagus, tapi makananmu, pakaianmu, tempat tinggalmu, dan perbuatanmu masih aja dengan yang bergelimang dengan yang haram. Fa'anna yustajabulahu, bagaimana doamu akan dikabulkan. Jadi kalau misalnya doa kita ingin mustajab, ya maksiat-maksiat itu harus dikikis pelan-pelan gitu, ya. Itu yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, supaya doa kita ini terkabulkan, ya. Yang keenam adalah kita harus membarengi doa dengan ikhtiar. Allah berfirman, "Wa kulik malu fasayarallahu amalakum." Bapak Ibu, doa tidak cukup sekedar doa, harus dengan ikhtiar dan ikhtiarnya pun harus halal. Kita sakit, doa, tapi harus sambil berobat. Kita ingin rizki, doa, tapi harus sambil cari rizki. Gitu. Bagi teman-teman yang sudah menikah tahunan, doa ingin diberi anak, tapi sambil berobat, konsul ke dokter jangan ke dukun malah jadi maksiat itu susah kan sekarang ini ada yang ingin punya anak datang ke Garut maaf orang Garut ya karena Garut salah satu keahliannya itu <laughs> e, datang ke Garut itu apa benar hamil tapi begitu tujuh bulan hilang gitu ya benar itu pak bu perutnya yang besar tapi kata si dukunnya nggak boleh periksa ke dokter harus ke dia terus periksanya ternyata begitu tujuh bulan masuk ke delapan hilang hilang aja gitu jelas itu kan pekerjaan jin karena dukun itu seringkali melakukan kolaborasi dengan jin jadi yang suka melakukan kolaborasi bukan hanya krisye dengan Sepiala cuba tetapi juga jin melakukan kolaborasi dengan dukun nah oleh karena itu kalau diantara bapak ibu udah sekian tahun tidak dikarunia putra berdoa tapi barengnya dengan berobat berobatnya harus dengan cara yang benar kita diberi sakit berdoa ya sambil berobat dengan cara yang benar berobatnya jangan ya, jangan dengan hal-hal yang mengandung unsur kemusyrikan misalnya saya lihat di televisi sekarang ini lagi booming bahkan pasiennya dari mulai orang awam sampai dengan orang terpelajar dari mulai orang biasa sampai para seleb itu dengan cara penyakitnya dipindah ke binatang ya, yang penyakit ginjal ya karena ginjal itu berat ya binatangnya juga harus yang besar seperti sapi atau angker ya itu sapi kalau ya yang dipindah itu ada katanya apa harus operasi ginjalnya karena ada batu dipindahin ke kambing mediaturnya telur mediaturnya di ditekan lalu tekan ke telur eh ke kambing gitu ya kalau jerawat mah hayam juga bisa nah kalau jerawat gitu ya jerawat borok mungkin hayam kelenci gitu tapi kalau yang berat-berat itu tabu hati-hati loh itu pengobatan yang mengandung kemusyrikan karena Allah berfirman wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa ada manusia yang minta tolong kepada jin dan itu semakin menambah dosa kenapa saya katakan itu menggunakan kekuatan jin pertanyaannya bagaimana penyakit anda bisa pindah ke sapi siapa yang memindahkannya pasti ada yang memindahkan siapa lagi kalau bukan jin mendingan kita ini sembuh tapi dengan cara halal pak hmm? ikhtiar kalau katanya wah saya berobat ya sudah putus asa pokoknya ke dokter abis-abisan ya sudah teruskan ke dokter ya, boleh juga sih ke pengobatan alternatif tapi pengobatan alternatifnya yang halal misalnya aku akupuntur herbal gitu kan tapi kalau yang logik-logik begitu walaupun diawali dengan ayat kursi ketika memindahkannya Ya terserah walaupun dipakai ayat kursi, walaupun Al-Fatihah, tapi pertanyaannya siapa yang memindahkan batu ginjal dari orang itu ke sapi? Siapa? Bagaimana itu pindah? Kalau tidak dengan jin, saudara-saudara, bisi saya dianggap mengada-ada buka Qur'annya surat jin ayat 6. Fazaduhum rohako, itu semakin menambah dosa firman Allah. Tapi am gimana kalau meninggal? Kalau kita sabar meninggal dengan penyakit, itu yang jadi kifarat bagi dosa kita kita hanya disuruh berikhtiar. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, antara doa dan ikhtiar itu harus berbanding lurus. Tapi ikhtiarnya harus halal, gitu. Oke, itu yang ke nah, yang ketujuh supaya doa kita terkabulkan, manfaatkan waktu-waktu yang terbaik untuk berdoa. Sebenarnya berdoa kapanpun nggak masalah, tapi ada waktu yang terbaik untuk berdoa. Saya sebut beberapa saja. Satu, ba'da sholat yang lima waktu, ba'da sholat fardu, karena Nabi pernah ditanya, Ya Rasulullah, ayu doa asma? Ya Rasulullah, kapan doa yang paling mustajab? Kata Nabi, fi duburi sholawatil maktubah. Di setiap sholat yang lima waktu. Akhir sholat yang lima waktu. Jadi gini, setelah Assalamualaikum, Assalamualaikum, kan kita wirid. Wirid, begitu selesai wirid, coba berdoa sesuai dengan yang kita butuhkan itu waktu yang terbaik tapi jangan lupa seperti tadi saya bilang asmaul husna kalimah tauhid baru minta gitu yang kedua, kata Nabi, waktu yang terbaik untuk berdoa ketika kita sedang puasa. Ketika kita sedang saum, apakah sedang saum wajib ataukah saum sedang saum sunnah, pokoknya sedang saum aja. Kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Tapi sayang yang populer di kita itu kalau lagi saum tidur pun ibadah. Itu yang dipopulerkan. Sehingga ketika saum tuh bobo aja gitu. Padahal sebenarnya lagi saum itu ada doa yang mustajab, waktu yang terbaik untuk berdoa. Kemudian yang ketiga, waktu yang terbaik untuk berdoa pada saat sedang orang tidur lelap, kita bangun, kita sholat. Sekitar jam 1 sampai jam 3 pagi. Itu yang disebut dengan nisful lail ila akhir, nisful lail pertengahan malam sampai sepertiga malam. Jadi kalau pertengahan malam sekitar jam 1 sampai jam 3 itu waktu yang terbaik untuk berdoa apapun doa kita, terserah. Kata Nabi di antara waktu itulah ada waktu yang mustajab. Kemudian waktu yang terbaik untuk berdoa yang berikutnya adalah kalau kita sedang dizolimi. Kalau kita lagi dizolimi, itu waktu yang terbaik untuk berdoa. Makanya kalau ada yang sedang didolimi, lapor ke saya biar saya minta doa. itu doanya mustajab kalau kita sedang didolimi. Ya. Nah kemudian yang berikutnya waktu yang terbaik untuk berdoa ketika kita sedang wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah, kata Nabi, khairu du'ain du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah ketika wukuf di Arafah. Itu diantaranya, saudara-saudara sekalian, masih ada poin-poin yang lain tapi cukup agak panjang. Tapi intinya adalah itulah tujuh rumusan supaya doa kita lebih terkabulkan. Ya, dan Allah akan selalu menjamin doa kita selama kita berikhtiar untuk mengikuti prosedur. Jadi kalau kita berdoa, kemungkinan pertama yang harus kita evaluasi kenapa doa kita jarang dikabulkan, mungkin prosedur. Itu yang pertama. Kalau kita sudah melihat prosedurnya benar, tapi belum juga, kemungkinan yang kedua adalah mungkin doa itu tidak baik untuk kita. Pak Bu, ada yang punya putra yang sudah remaja dia minta sesuatu bapak tidak kabulkan karena menurut bapak nggak bagus anak saya SMP dia bilang gini pak teman-temanku udah punya motor semuanya aku yang nggak punya motor saya bilang apa nggak sayang papa nggak akan beliin motor kamu naik angkot saja ya kalau cuma 12 juta kan saya juga punya tuh ya kan motornya cuma 12 juta kan kalau cuma beli motor 12 juta kan gitu tinggal gesek kan ya kan? Ada kredit kan, ada KTP. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ya, maksudnya kredit kan KTP itu. Nah, saudara-saudara sekalian, tapi anak saya ketika minta motor saya nggak kasih. Apakah saya tidak sayang? Saya sayang sama dia. Tapi justru ekspresi cinta saya, saya tidak memberikannya. Mungkin bapak ibu minta sama Allah, tapi Allah tahu itu tidak akan bagus, tidak diberikan. Oleh karena itu kalau berdoa ya Allah sekiranya baik berikan dan mudahkan Tapi sekiranya buruk engkau berkuasa mengganti dengan yang lebih baik Begitu, itu akhlaknya Sadar bahwa apa yang kita minta belum tentu baik Beri yang terbaik Jangan sampai berdoa itu ngotot. Ya Allah usiaku sudah 35, rumah sudah punya, mobil sudah punya. Pokoknya ya Allah saya nggak mau tahu Desember 2004 saya harus punya jodoh. Desember ya Allah ya 2004 itu paling akhir sekali ya Allah. Parah. Ngotot itu. Harusnya apa? Sekiranya baik berikan, sekiranya tidak baik engkau berkuasa mengganti yang lebih baik. Sehingga apapun yang Allah berikan kita terima. Nah jadi saudara-saudara sekalian setelah kita amati prosedur kita benar kita sadari mungkin Allah belum mengabulkan itu tidak baik untuk diri kita kemarin waktu Ibu Megawati ini rada apa rada pribadi tapi nggak apa-apa lah da, ibu meganya juga sudah mau rengse ya udah mau beres kelihatannya nggak akan kepilih lagi sih feeling saya gitu lo bukan memfonis ini mah sebagai pengamat pengamat kayaknya kecil lah kemungkinan kepilih lagi ah nggak akan nggak ada harapan oke maaf ya yang dari PDIP ini mah saya kan sebagai pengamat ya sebagai pengamat kan saya gini-gini juga tuh rajin baca koran pak baca koran ya gitu ya saya feeling saya gitu mengatakan begitu dulu waktu ibu Mega jadi presiden saya kan berdoa untuk jadi menteri sebenarnya anda jangan menertawakan itu kan hak saya sebagai warga negara kan berhak lah saya jadi presiden jadi menteri kan oke okay. saya berdoa untuk jadi menteri tapi ternyata Amanuruddin tidak muncul saya nggak khawatir ya tunggu mungkin presiden berikut nah lima tahun ya sekarang udah lima tahun saya ingin melihat doa saya Nanti kalau ternyata yang terpilih presiden terpilih misalnya siapa ya saya nama Amiruddin tidak muncul jadi menteri saya juga nggak khawatir saya masih punya waktu 20 tahun masih punya waktu 20 tahun kan gitu dan ternyata sampai 10 tahun ke depan Am Amiruddin tidak jadi menteri tapi memang langsung jadi wapres nah loh ya kan bisa saja terjadi gitu kan kata Allah tuh ah, nggak layak jadi menteri misalnya kan gitu saya tidak dikabulkan pak ini mah contoh contoh kan gitu contoh bahwa kemudian jadi kenyataan ya itu kan kekuasaan Allah hmm? tapi memang sih ini takut betul jadi kenyataan ya ini mah takut lah mendingan saya ngomong dari sekarang gitu kalau sekarang kan saya kesini tidak perlu ini ada tentara segala macam kalau nanti anda mau menghubungi saya susah banget ya saya sendiri nggak mau digituin tapi kan itu tuntutan protokoler saudara-saudara benar itu saya juga nggak mau udah begitu itu tuntutan protokoler ya jadi anda jangan bilang dulu, oh am dulu ceramah gampang kesana sini gampang sekarang tuh susah luar biasa harus lewat segmen segala macam dengar ya itu tuntutan protokol itu seluruh dunia internasional gitu standarnya ya, ya saya pikir saya perlu bicara dari sekarang ya sebelum ada hal-hal yang terjadi gitu ya oke okay. saudara-saudara sekalian itu hanya sebuah canda tapi yang ingin saya katakan kalau kita berdoa kalau kita berdoa dan tidak dikabulkan, mungkin sesungguhnya tidak baik apa yang kita mintakan. Nanti Allah akan memberi yang lebih baik dari apa yang kita mintakan gitu ingat kasus saya tadi itu hanya sekedar contoh bahwa itu jadi kenyataan ya waktu saja yang akan membuktikan saudara-saudara sekalian itulah uh, renungan kita pada siang ini tak terasa sudah sampai 50 hampir 50 menit ya uh, eh, insya Allah kalau Allah mengizinkan kita dipertemukan lagi di kesempatan lain demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis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 Amin ya Arhamar Rahimin Amin ya Rabbal Alamin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh